أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا الله إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو يا كريم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mutahhiril qulub, muzakkin nufus. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Azkan nasi nafsa وأطهرهم قلبا وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق وحسن فروجنا من الفاحش اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من الحقد والحسد والكبر والرياء والحرص على المال والشرف اللهم يا ربنا احصرنا يوم القيامه مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد para hamba-hamba Allah pilihan yang kami cintai Selalu kami ulang-ulang bahwasanya Anda, para bapak ibu kami, saudara-saudari, di saat seperti ini yakini bahwa Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar semakin besar syukur kita kepada Allah. Yakini bahwasanya ini adalah pilihan dari Allah. Allah memilih kita untuk kemuliaan untuk kebaikan wa kullun muyassarun lima khuliqalah siapapun yang dimudahkan oleh Allah di dunia menuju kemuliaan maka ketahuilah semua yang dimudahkan oleh Allah untuk kemuliaan itu tanda kalau dia adalah ahli surga dan semoga kita adalah termasuk ahli surga karena malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di sini di saat orang pada lupa, di saat orang pada lalai, di saat orang pada tidur dengan bermacam-macam sebab mereka tidak bisa hadir ke tempat ini. Ada yang memang mereka adalah tidak ada keinginan. Kemudian melakukan sesuatu yang tidak berguna di luar atau bahkan di saat seperti ini ada yang melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kita doakan siapapun yang di luar sana dan itulah tugas seorang mukmin untuk mukmin yang lainnya. Hidupkan hati. Hidupkan hati di saat melihat saudara kita yang belum bisa baik atau masih berada di kubang keinakan, kehinaan. Hidupkan hati kita untuk mendoakan mereka. Semoga mereka dibimbing oleh Allah, dibawa oleh Allah kepada kemuliaan. Justru yang sangat kita khawatirkan adalah kesombongan kita. Kita merasa sudah lebih bagus dari yang lainnya. Hanya karena kita bisa berkumpul di tempat semacam ini, Kemudian kita keluar melihat ada mungkin tukang becak yang ada di pinggir sana atau mungkin orang yang ada di pinggir-pinggir jalan lalu kita mengatakan kasihan dan kasihan yang maknanya bukan kasihan yang sesungguhnya tapi merendahkan dan meremehkan mereka. Tidak akan tapi kalau kita melihat mereka yang saat ini berada, berada di dalam kubang kemaksiatan atau jauh dari Allah maka kita doakan semoga mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tukang becak yang ada di pinggir sana. Kelihatannya dia nongkrong di atas becaknya. Kita berharap semoga sambil duduk di atas becaknya dia berzikir kepada Allah. Berarti semalam dia adalah beribadah kepada Allah. Mungkin yang jaga di warung-warung sana jangan diremehkan. Mungkin dia dengan menjaga warungnya sambil berzikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita inginkan. Kita tidak menginginkan ada satu orang pun terjerumus dalam kehinaan. Itulah hatinya seorang hamba yang beriman tidak menginginkan saudaranya ada yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa kita ini ke sini untuk iktikaf. Dan ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tafiku fil ashr al-awakhir wa ya'takifu bi ba'di azwaju. Nabi beriktikaf di 10 akhir dan ini iktikaf. 10 akhir bulan Ramadan maka jangan lupa para bapak ibu untuk niat. Kadang kita duduk berlama-lama di masjid, muskilah problemnya adalah kita sering lupa niat. Dan i'tikaf di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, i'tikaf di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu boleh biarpun hanya sesaat. Satu jam, dua jam, tiga jam boleh. Tidak harus sehari semalam seperti madhab yang lain. Ini kemurahan, kemudahan para ulama berbeda pendapat. Jadi kita masuk ke tempat ini, Kemudian niat i'tikaf, niatnya sudah lah pakai bahasa Indonesia. Aku niat i'tikaf karena Allah. Nanti mendapatkan pahala. Duduknya duduk ibadah. Dan di dalam beretikaf orang bisa melakukan apa saja. Dan selalu kami ingatkan lakukan tiga hal. Yang pertama adalah ibadah yang jelas seperti ibadah-ibadah sholat, baca Quran, dikir dan lainnya. Yang kedua gunakan untuk tafakur. Subhanallah. Ini yang paling penting. Tafakur mikir tuh. Ngerenung karena tafakur ini lebih bagus daripada seribu rakaat yang kita dirikan kata Qadiyat. Kalau kita bisa sholat seribu rakaat, maka ketahuilah tafakur lebih bagus dari itu. Kenapa? Karena tafakur renung itulah yang menjadikan kesempurnaan ibadah kita. Bahkan dengan tafakur sadar kita berdosa seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Tafakur yang menjadikan kita ngerti kalau kita orang sombong. Tafakur menjadikan kita ngerti kalau di dalam diri kita ada riak. Seperti silsilah membersihkan hati yang kita hadirkan pada malam-malam 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian setelah tafakur berdoa yang banyak. Dan berdoa itu luar biasa. Doa itu adalah luar biasa. Dan doa jangan lupa kemarin untuk memangkas yang namanya kedengkian dan seterusnya, jangan lupa di dalam berdoa memperbanyak doa untuk orang lain yang ada di kiri kanan kita dan itu menyambung hati sehingga kita tidak ada permusuhan. Mungkin orang itu jahat sama kita, kita doakan dan seterusnya. Dan doa untuk anak-anak kita, berdoa itu penting. Dan kalau doa itu kalau mungkin kita kalau berdoa itu boleh memang sebaik-baik doa adalah doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah. Cuman tidak semua orang bisa menghafal doa-doa ini. Lalu bagaimana? Allah Maha Tahu. Doa dengan bahasa apapun. Dibarengi dengan kekhusuan yang sesungguhnya. Sadar kalau kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak oleh ibadah, tidak oleh tafakur, sempurnalah ibadah. Jadi seperti sepertiga. Ibadah, tafakur, kemudian doa dan semuanya sebetulnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sering dilupakan adalah kata Imam Ghazali adalah namanya tafakkur. Dipikir tafakkur itu nggak ada nilainya. Tafakkur ngerenung, iya iya kenapa kok aku begini? Makanya di, di iktikaf kita di masjid ini ada waktu untuk tafakkur yaitu saat ini. Kita tafakkur bareng-bareng, renung, kita nyebut penyakit-penyakit barangkali kita kejangkit penyakit tersebut. Dan untuk Ramadan ini kita lebih konsentrasi untuk membersihkan hati kita. Kesombongan sudah kita bahas. Kemudian kedengkian sudah kita bahas, tinggal kita koreksi. Sudah kita kikis atau belum? Sudah kita bersihkan belum hati kita? Jauhkan dari kesombongan ya, kesombongan yang menghantarkan ke neraka, dengki yang menjadikan qabil habil itu, menjadi dengki yang menjadikan sebab pembunuhan, niat menghancurkan orang lain yang bertentangan dengan makna kecintaan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, kemudian Tadi malam kita bicara tentang ria. Jangan lupa yang paling terakhir doakan siapapun yang telah berbuat baik kepada kita, berbuat baik ke masjid ini, berbuat baik ke pondok-pondok. Doakan agar mereka bisa ikhlas, agar amal mereka bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat ini kita akan berbicara tentang satu yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sifat namanya tamak. At-tamak. At-tamak. Nabi menyebutkan atau al-hirsu. Nabi pernah menyebutkan satu hadis yang kalau di subhanallah itu gambaran Nabi. Nabi kalau menggambarkan itu kayak kemarin yang tadi malam kita sebutkan bagaimana yang namanya riak masuk ke dalam hati seorang lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam itu gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu halusnya namanya riak ya. Akhfa min dabibin namlatis sada' ala safratis sama' fi dulma. Begitu juga Nabi menggambarkan yang namanya tamak rakus kepada dunia. Jadi rakus kepada dunia itu bukan dimiliki oleh ahli dunia, bukan. Kadang orang fakir rakus. <laughs> Jadi bukan urusannya punya duit atau tidak punya duit, tapi urusannya hati yang rusak. Nabi menyebutkan bani jai'ani ursila fil ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali li dinihi. Hadis. Kalau ada dua serigala, dua serigala yang lagi lapar-laparnya, dilepas di gerombolan kambing. Kemudian di sini ada satu orang yang tamak kepada pangkat, tamak kepada dunia. Ya. Gambaran Nabi SAW. Kalau ada dua serigala yang dilepas, bi'bani ja'i'ani, dua serigala lapar dilepas pada gerombolan kambing, dia akan merusak kambing itu lihat. Tapi tidak sedahsat seorang yang tamak kepada pangkat kemuliaan, pangkat dan dunia kepada agamanya. Jadi orang tamak kepada dunia merusak agama. Tapi lihat gambaran Nabi. Dua serigala. Serigala itu adalah jahat kepada kambing. Serigala satu jahat kepada kambing. Serigala lapar lebih jahat kepada kambing. Kemudian serigala punya sifat rakus. Kalau serigala itu sendiri lihat masuk ke gerombolan kambing, mungkin kalau makan tenang saja. Tapi di saat ada saingannya, ada dua serigala yang dilepasnya. Karena melihat temannya bergerak, dia bergerak. Temannya bergerak, bergerak. Begitu. Itu serigala. Jadi kalau melihat dia mau gigit ini, kok teman yang gigit situ dia ingin rebut. Itu sifatnya serigala. Jadi gambarannya bahwasanya dua serigala yang dilepas dalam keadaan lapar dua-duanya merusak kambing. Sehingga dibunuh, dibunuh, dibunuh. Sebab kalau temannya ngambil sebelahnya, dia juga ngerebut, ngerebut, ngerebut, ngerebut terus begitu. Sampai hancurlah itu kambing. Tapi itu tidak sedahsat gambarannya. Itu ngerusak. Tapi ada yang luar biasa lagi yaitu khirsul mar'i 'alal mali wasyarafi. Kalau sudah orang tamak rakus kepada dunia dan pangkat itu lebih merusak kepada agamanya. Agama lah kalau sudah orang tamak rakus kepada dunia sudah nggak pandang itu. Dunia merusak kepada apa agama seorang hamba. Dan itu tidak pandang apakah ahli ilmu atau ahli dunia kalau ahli ilmu, Nabi pernah menyebutkan. Man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah. Kita mulai dari ahli ilmu. Jadi rakus dengan ilmu tapi sebetulnya yang dicari bukan Allah, dunia. Supaya seragam nanti semuanya. Jangan dianggap yang namanya sudah bergelar ustadz sama kiai lalu selamat. Sebab namanya kekiaian juga pangkat loh ya. <laughs> juga itu adalah syaraf. Berbangga orang dengan kekiaiannya. Dimulai dari sini, baru nanti orang hubud dunia dengan dengan model kekayaannya, model tertentu. Di hadis Nabi SAW hadis saya. Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullahi. Nah. Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya dicari untuk akhirat, mimma yutabayyu la yata'allamu illa. Ya. Tidak menuntut ilmu kecuali untuk mendapatkan aradun minat dunia urusan dunia mendapatkan dunia lam yajid arfal jannati dia tidak akan menemukan bau apa bau harumnya bau surga jadi ada orang ternyata dengan ilmu agama itu tujuannya adalah dunia nah, jadi gelar kekiaian keustatan makom ini ternyata untuk mengumpulkan ini kuang fusakum wa ahlikum naro semoga ini adalah bermanfaat untuk yang berbicara dan yang lainnya semuanya. Kita mulai dari sini karena memang Nabi menyebutkan semacam itu. Jadi ada ilmu pangkat makom Nabi itu mahal. satul Anbiya itu mahal, makomnya Nabi itu mahal. Nah, sekarang orang mau jadi apa saja ya pakai makomnya Nabi, dekat pada ustadz, pada ulama, pengen jadi apa jadi jangan dianggap kalau oh, makom nabawi, makom nubuah, makomnya makom bukan menjadi nabi, maksudnya makomnya nabi, penggantinya nabi warasatul anbiya itu mahal. Dan yang paling ditakutkan nabi lebih daripada takut kepada dajjal. Dajjal itu kayak apa sih fitnahnya? Fitnah dajjal itu lihat kalau lihat orang ini mau dimatikan mati, hidup hidupkan hidup. Jadi berperan kayak Tuhan dajjal itu. Mau berjalan ke barat timur hanya sesaat. Sekedip mata sudah nyampe Amerika, sekedip mata di Jepang, sekedip mata. Itu jad dajjal. Lihat fitnahnya dajjal kayak begitu. Orang bisa geleng-geleng ini. Ini Tuhan ini kalau begitu. Oh kan hamil hamil, melahirkan melahirkan, gede gede dulu. Ya kan Tuhan. Orang menganggap Tuhan yang kena fitnah dajjal. Cuman ahli iman tahu ini bohong. Kalau memang Tuhan kenapa matanya sebelah nggak bisa menaik matanya? Ngerti itu. Akan tapi fitnahnya dajjal yang dahsyat kayak begini masih kalah dengan ulama su orang yang menekuni dunia ilmu akan tapi tujuannya adalah kejelekan. Tujuannya pangkat. Nah, kalau sudah masuk pangkat itu nanti lihat permusuhan dengan sesama pejuang, eker-ekeran. Nah, jadi nah, satu. Kemudian urusan yang lain adalah dunia, yang kejar dunia. Nah, ini dari ilmu pun ada. Jadi permasalahannya adalah pangkat dan dunia. Kalau urusan dunia, ini tadi pangkat, pangkat. Kekiaian adalah pangkat, makom, jabatan. Waduh, kalau sudah rebutan jabatan kayak apa? Yuk, misalnya ada rebutan jabatan menghalalkan segala cara. Rebutan jabatan syaraf. Karena kiaian itu adalah juga syaraf, pangkat. Kalau di masyarakat ini keluarga baik-baik ya gitu. Itu adalah pangkat. Padahal baik yang sesungguhnya adalah bagaimana hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita terus koreksi diri kita sendiri. Barangkali kita termasuk orang yang senang kepada syaraf pangkat tadi. Kemudian lihat, Nabi sendiri pernah bersabda, "Wallahi bersumpah, Inilah ahsya alaikum antusyriku. Aku tidak khawatir kalian terjerumus dalam kesyirikan. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad syirik itu sedikit sekali. Dari masa ke masa yang banyak adalah justru malah orang masuk es Islam. Kalau adalah orang murtad syirik menyekutukan Allah nyembah berhala dari orang Islam sedikit. Anggap saja yang urusan dengan perdukunan yang betul-betul menyembah mengabdikan kepada setan sedikit. Dibanding ini. ni ahsya alaikum dunya. Akan tapi aku khawatir kepada kalian dunia antanafasu fiha engkau berebut urusan dunia. Allah. Jadi kalau urusan syirik insya Allah aman. Cuman sekarang banyak dikit-dikit syirik-syirik. Bukan. Syirik itu ada, akan tapi tidak sebanyak ini loh penyakit yang kedua dengan dunia orang bermusuhan berebut. Sampai satu bapak, satu ibu, lihat. Satu bapak, satu ibu. Kurang apa dia? Dapat rezeki nomplok yang namanya warisan, bukan jerih payahnya dia, mestinya kan dia nerima. Aku terima ini rezeki dari bapak ibuku yang telah meninggal, tapi nggak terima, rantem dengan saudaranya. Eker-ekeran nggak selesai. Sensitif ditanya, "Eh, warisnya dibagi." Gitu aja. Nah, urusan warisan. Itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Rebutan waris dengan saudaranya ini banyak. Subhanallah, apa yang dicari? Wong dia bukan jerih payahnya, orang tuanya meninggal, kemudian dia mendapatkan. Mestinya akan bersyukur, alhamdulillah ada peninggalan dari orang tua saya. Tinggal ayo dibagi yang benar sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Oh tidak, nggak cukup. Aku harus masuk neraka dengan harta orang tuaku. Rebutan waris. Jadi pernah kita bahas pada bulan pada Ramadan yang lalu, kalau sudah rebutan waris, itu sudah tidak pandang dia Gak pandang orang bodoh, gak pandang orang alim, gak pandang orang fakir, gak pandang orang kaya. Kadang yang direbut cuma tikar, cuma jam, cuma piring yang direbutkan. Yang penting berantem masuk neraka. Ustadz pun juga terkena bagi kiai punya anak dua meninggal dunia sang kiai punya anak dua rebutan kos-kosan santrinya karena ada duitnya itu nanti. Ah, eker-ekeran nggak ada ujungnya itu. Ya begitu, karena apa? Ini loh yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Sallallahu Nah sekarang kita perlu belajar. Lah kalau sudah orang cinta apa tamak kepada dunia sudah gak peduli. Kadang sholat ditinggalkan untuk mencari rupiah. Sholat ditinggalkan. Gak peduli halal haram yang penting aku bisa kaya. Allah. Dari bermacam kalau kiai itu jawab itu. Semuanya harus di, di break. Dan ini yang cerita adalah kiai yang cerita juga kiai Imam Ghazali. Ahli dunia yang cerita ahli dunia memang dalam ahli dunia sendiri memang ada orang soleh, Orang baik subhanallah duitnya banyak, kaya raya, santun baik dengan saudaranya baik, nggak punya permusuhan, dermawan sedekahnya banyak. Nah, itu orang kaya yang kita perlu ngiri. Bahwasanya menjadi orang kaya yang baik ada. Jadi yang dibahas bukan urusan masalah kaya. Ini tamak di dalam hati biarpun fakir kalau sudah tamak rakus fakir sekalipun lihat. Sudah fakir dia, Gaji sehari nggak cukup untuk makan sehari, haram lagi dia ngambilnya, nggak sholat lagi, nggak puasa lagi di bulan Ramadan. Lihat manusia kalau sudah terjerumus, lihat kerjanya on, haji dapat berapa sih gaji sehari? Hanya untuk makan mungkin 40 ribu, 30 ribu, 60 ribu, 70 ribu sehari. Tidak sholat, tidak puasa, ada atau tidak? <laughs> Kasihan benar manusia seperti itu. Akan tapi ini pendidikan. Jadi mulai dari orang yang paling kaya sampai paling melarat pun bisa kemasukan penyakit ini. Maka siapapun dari kita mungkin kemasukan penyakit ini. Yang paling bodoh sama yang paling alim kemasukan penyakit ini. Mungkin. Maka malam ini kita perlu belajar koreksi diri kita sendiri. Jangan sampai kita kemasukan bab penyakit-penyakit yang semacam ini. Tamak kepada pangkat, tamak kepada dunia, tamak kepada ini. Ini mengerikan. Dan Nabi SAW kalau bisa mengasih wanti-wanti itu biasanya karena terjadi. Kalaupun terjadi semoga itu bukan golongan kita. Mari kita belajar ya. Al-Quran menyebutkan Al-Hakumut takathur telah melalaikan kepada kalian takathur berbangga-bangga dengan harta berbangga-bangga bukan berbangga-bangga itu berbanyak-banyakan itu bukan berarti orang punya banyak hayalannya dunia ya tadi kan? bukan berarti orang kaya tidak orang hayalannya dunia terus yang dikejar dunia-dunia sampai gak kenal majelis ilmu gak kenal ulama gak kenal kebaikan buru-buru etika, buru-buru ah nggak kenal kebaikan. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir sampai mati. Dan kalau sudah urusan namanya pangkat sama dunia Allah. Kalau sudah pangkat urusan pangkat sama dunia sampai Nabi juga menggambarkan lain lagi. Kalau seandainya ada orang punya dua lembah emas, oh duduk, lembah emas, punya emas keping, punya emas kayak bata merah enam saja sudah kaya raya ini. Ini lembah emas. Kalau ada orang punya dua lembah emas, karena ketamaan dalam hatinya, dia masih menginginkan yang ketiga. Dikasih ketiga, minta keempat. Sampai kapan? Mati, mulutnya makan tanah. Itu nanti baru beres selesai. Akan tapi kalau sudah Allah memberikan kepada seorang dengan jiwa karena yang ada hanya syukur kepada Allah. Di saat diberi sesuatu yang kurang pun dia kembalikan kepada Allah. Cukupkan syukur kepada Allah. Maka di dalam mencari harta pun dia akan mikir, kalau tidak halal tidak akan. Bohong orang mencari kemuliaan dengan sesuatu yang haram. Nggak akan. Orang mencari kemuliaan dengan sesuatu yang haram yang tidak jelas. Bohong itu dan dia adalah termasuk hubbud dunia. Termasuk ini hirsul ala syaraf ala dunia, tamak kepada dunia. Tujuan sebaik apapun kalau diambil dengan cara yang haram tidak akan sampai kepada tujuan wahai saudara-saudara. Tujuan sebaik apapun kalau caranya haram nggak akan sampai. Pengen nyumbang masjid, akan tapi ngumpulkan perampok, nggak boleh. Maka sekarang ayo kita membenahi urusan kerjaan kita. Kalau ada orang masih bekerja di tempat yang haram, jangan-jangan di hatinya masih ada hirsul alal mal tadi. Kemarin sudah kita ingatkan bahwasanya mungkin ada di antara kita yang masih punya pekerjaan haram. Allah sudah menggiring ke tempat ini saat ini. Insya Allah ini dipilih oleh Allah tinggal hijrahnya saja. Tapi saya berat, saya belum bisa ninggalkan pekerjaan yang haram ini. Ngadulah kepada Allah, ya Allah, aku bekerja di pekerjaan yang haram, ya Allah. Padahal aku ingin sedekah yang kau terima, aku ingin membantu tempat yang mulia, yang baik dengan harta yang halal. Tapi kerjaanku masih haram, ya Allah. Adukan kepada Allah dengan sungguh. Dengan penyesalan, bahasanya kita masih ada di kubang kehinaan. Nah, kalau ada orang merasa tidak berada dalam kubang kehinaan, dia menikmati sampai mati pun di kubang kehinaan. Jadi kalau pekerjaan kita haram, adukan dulu kepada Allah. Jangan ditutup-tutupi. Allah tahu sumbangan besar-besar apapun gak berguna hanya dapat sanjungan dari manusia kalau dia dermawan menyumbang satu ribu rupiah dengan sesuatu yang halal lebih bagus daripada satu miliar tapi sesuatu yang haram Ada haram tidak akan diterima inna Allah tayyibun layak balu ila tayyibah hadis Nabi Allah adalah maha bersih maha baik tidak akan terima kecuali dari sesuatu yang baik maka malam hari ini ayo kita benah semuanya baik yang punya ilmu, yang punya pangkat, ayo kita tata hati kita. Dan bagaimana agar kita tuh selamat? Kita rubah. Kita rubah adalah tujuan dan awal. Niatnya yang baik. Nah ini loh. Niat yang baik sudah mencari dunia dirubah niatnya. Boleh mencari dunia dan Nabi tidak melarang ada Abdurrahman bin Auf. Ada macam-macam, ada orang kaya. Dan Nabi tidak membenci mereka. Bahkan Nabi mendoakan kepada orang-orang kaya yang dermawan pada saat itu. Jadi orang kaya bukan sesuatu yang terlarang, kekayaan bukan sesuatu yang terlarang. Al mukminul qawi orang yang mukmin yang kuat dicintai oleh Allah. Habu illallahi minal mu'minid dhaif lebih dicintai oleh Allah. Cuman bagaimana waktu mencari kekayaan? Maka di saat mencari ini, maka ikrarlah mulai detik ini, aku akan mencari nafkah yang halal. Aku hijrah dan aku harus hijrah kalau kita dari tempat yang haram. Kalau tidak hijrah, kita tidak akan diterima oleh Allah. Paling disanjung oleh manusia. Ini si fulan dermawan. Fulan sangat baik bangun masjid berapa ratus juta, salah berapa miliar. Disanjung oleh manusia, tapi barang yang diberikan barang haram, Allah tidak akan terima barang haram. Jangankan kok masalah itu memohon pun tidak akan diterima oleh Allah seorang yang muddu yadahu wa yaqulu ya rab ya rab diceritakan ada orang ash'af akbar ada orang kepalanya adalah berdebu bajunya combang camping yang menunjukkan orang ini kayaknya nggak suka dunia kayaknya orang baik yang bakal dikabul doanya oleh Allah menengadahkan tangan memohon ya rab ya rab tapi malbasuhu haram basunya haram makaluhu haram wa masyrabuhu haram yang dimakan haram yang diminum haram bajunya haram nabi menjawab anna yustajabu lidzalika gimana doanya akan dikabul enggak enggak akan dikabul doanya orang kayak begitu dan enggak bakal diterima amalnya orang yang makanannya masih haram Ketahuilah wahai ahli iman akan tapi Allah maha luas dengan rahmatnya Siapapun yang saat ini yang masih mempunyai pekerjaan haram Adukan kepada Allah yang maha kuasa untuk merubah anda Kalau anda tulus di dalam memohon Ketahuilah tidak lama anda akan menemukan jawaban Anda akan berubah profesi yang lebih bersih Tapi ingat ngadu kepada Allah yang serius Jangan tutup-tutupi keharaman Haram ya haram sudah selesai tidak usah cari adakah ustaz lain yang berfatwa barangkali bisa setengah haram begitu. Nah itu sudah nggak benar. Kalau haram haram. Kemarin kita sebutkan masalah tobat. Ada orang dikabul oleh Allah mungkin semalam itu langsung dikabul. Ada seminggu, ada setahun. Ngadu ya Allah pekerjaanku ini haram haram. Jadi ketamaan ini kerakusan. Maka dari itu yang harus kita benahi awal niat kita. Bekerjalah ada untuk mencari uang. Tapi apa yang ada di lintasan di hatimu? Ya Allah, aku ingin bekerja ya Allah. Aku ingin mencari rizki ya Allah. Aku akan keluar dari rumah ke kantor, ke perusahaan ya Allah. Bismillah. Atau malam hari memanjatkan doa dengan sholat hajat. Ya Allah, mudahkan urusan rizkiku. Aku akan buat perusahaan ini ya Allah. Yang gede, yang kaya ini. Yang lain mungkin aku akan bekerja di sini. Dan jadikan hartaku harta yang bermanfaat ya Allah. Aku ingin mengumpulkan harta untuk akhirat. Nabi mengatakan, dunia itu bukan terhina. Yang menjadi hina adalah dunia yang dicari untuk dunia. Tapi Nabi mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirat. Yang namanya dunia itu adalah cocok tanam untuk akhirat. Maka mencarilah dunia niat yang benar. Jadi bercita-cita mulia, aku ingin mencari dunia ini karena Allah. Aku kalau kaya nanti programku apa? Yatim piatu. Aku amar ma'ruf nahi mungkar, bangun masjid, pesantren, terus lintasannya begitu. Bukan lintasannya lintasan kesombongan. Aku ntar ya tetangga lu beli mobil, ntar tahun depan anak beli mobil lebih bagus dari ente Rumahku harus lebih megah dari ente. Wah, ini kesombongan terus. Sehingga hidupnya gaya-gayaan mobil, gaya-gayaan rumah, gaya-gayaan baju. Nah, berarti dia masuk babnya setan tadi. Akan tapi orang mulia kaya raya mulia dan itu pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamu, hamnya pikirannya hanya untuk umat. Jadi kita punya guru Allah Muhammad Bahrun. Yang namanya waliullah itu tidak harus pakai jubah. Jadi jubah masuk neraka juga banyak, bukan. Akan tapi orang yang dipikirkan adalah kejayaan umat Nabi Muhammad SAW. Biarpun dia adalah seorang yang pakai kacamata tebal di laboratorium, contoh yang beliau sampaikan. Kacamata tebel di laboratorium dia adalah ngurus atom, dia pakar atom, tapi yang dipikirkan bagaimana ini atom untuk kejayaan umat Islam Allah. Yang dipikirkan adalah umat dari awal ini. Kejayaan untuk umat Nabi Muhammad pikir. Kemudian setelah itu lihat tujuannya jadi berangkatnya niat yang baik. Kemudian di dalam perjalanan nah, menuju tujuan tersebut harus kita titi dengan cara yang baik. Jangan melanggar syariat. Ya bo yang bohong bener kalau ada orang saya ingin cari rezeki yang baik untuk bisa nyantuni anak yatim agar aku bisa masuk surga. Waktu cari duit gak sholat duhur. <laughs> Bagaimana gak sholat? Sholat pahalanya lebih gede. Maka dari itu yuk kita. Kita sekarang koreksi sendiri. Kalau sudah yang namanya tomak rakus ada di dalam uh, tamak kepada pangkat ada pada seorang lihat kakak adik bermusuhan saudara bermusuhan ustadz pun bermusuhan nah, ini yang paling banyak disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah taala ustadz bermusuhan eker-ekeran fitnah hasud segala macam jadi apa Imam Ghazali adalah orang gede orang besar sampai dikatakan zaman Imam Ghazali itu ada seorang lebih alim dari Imam Ghazali Gak kebayang itu. Orang Imam Ghazali sudah kayak begitu, ada orang lebih alim lagi. Cuman bencinya sama Imam Ghazali luar biasa. Dengkinya karena apa? Pangkatnya Imam Ghazali terus melambung. Di hadapan manusia sanjung sanjung dianya ternyata mendengki Imam Ghazali hilanglah sampai hari ini pun tidak ada orang yang bisa menghafal namanya. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buahnya tidak ada sampai hari ini. Tapi Imam Ghazali lihat bukunya dibaca di mana-mana. Bukunya dibaca di mana-mana, didoakan oleh manusia sejagat. Karena apa? Hatinya yang benar. Maka sama Korun kaya raya tidak berguna hartanya. Maka jadilah kita orang yang bakal mendapatkan amal jariah sepanjang kita ada di dunia ini mati pun kita masih mendapatkan amal jariah sampai kita masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala nah ini maka yang harus kita perhatikan sampai lihat isyarat Nabi SAW inilah ahsya alaikumus syirka walakini ahsya alaikumud dunya antana fasufiha aku tidak khawatir kalian masuk bab syirik akan tapi aku khawatir kalian itu adalah berebut urusan dunia Allah kalau sudah berebutan dunia ini yang paling banyak kalau orang syirik kan ketahuan ya, ada melakukan syirikan langsung ditangkap polisi karena dia punya akidah sesat menyesatkan kelompok berapa orang kan begitu. Ini kelompok kafir sesat, ada kelompok berapa? Tapi yang masuk dalam pertikaian saudara dengan saudara, rebutan waris setiap kampung ada. Nggak ada organisasinya orang rebutan waris, nggak ada. Kalau organisasi syirik jelas kelihatan ketahuan tuh, ini akidah sesat. Tapi kalau organisasi rebutan pangkat ini nggak ada. Organisasi ustadz yang rebutan makom nggak ada. Organisasi orang kaya nggak ada ini, makanya aman ini. Kadang-kadang pakai model-model ya itu tadi dibungkus dengan ke ke kebaikan. Ya ini ustadz makom ini. Siapa yang ngira di dalam hati seorang ustadz yang kotor? Makanya mohon didoakan agar hati-hati para guru-guru mulia itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kata Nabi justru yang paling membahayakan adalah pangkat semacam ini. Pangkat keustadzan Sebab orang memandang dipikir ini punya surga. Padahal kadang-kadang tempatnya di neraka. Semoga guru-guru mulia kita semua adalah ahli surga dan kita semua juga ahli surga. Yang ada di sini orang kaya ahli surga. Amin. Dan yang tidak mampu semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan untuk renungan. Ayo. Nah, untuk menghilangkan ketamaan itu nanti ada pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Sebabnya adalah imbihar apa namanya? Imbihar kita berbangga, cocok dengan gebiar. Takjub dengan gebiar dunia. Anda boleh memiliki mobil mewah untuk kebutuhan Anda. Misalnya untuk memuliakan keluarga, diberi oleh Allah. Akan tapi jangan kekaguman kita kepada urusan mobil. Anda boleh punya rumah bagus demi keamanan keluarga. Tapi kalau yang dibahas adalah tentang rumahmu lebih gede, rumahku lebih gede dari rumahmu. Mobilku lebih mewah dari mobilmu ini sudah menjadi merkosa. Jadi bolehlah seseorang menggunakan sesuatu yang baik akan tapi bukan untuk berbangga-banggaan. Tanafasu fiha, berebut nanti. Anda boleh menjadi orang kaya, tapi ingat yang ada di benakmu dan di takmu adalah bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan ragu dengan pekerjaan orang-orang biasa. Tawadu di dalam rumahnya, tidak sombong. Balik pembahasan yang pertama. Sebab dari hiris nanti kesombongan kepada pangkat dan dunia itu mengagungkan dunia dan mengagungkan pangkat sehingga berebut untuk mencari pangkat karena dibayar dengan dunia. Mati-matian habis berapa miliar hanya untuk jadi Pak apa misalnya itu. Ya an unik ini. Hasil yang didapatkan belum tentu misalnya ada katanya Allah alam pengen jadi kuwu saja habis 100 500 juta misalnya. Tidak tahu duit dari mana contohnya Semoga Allah mengampuni dan berikan kesadaran kalau ada. Ini contoh. Yang uang yang bakal didapat pun tidak ada hanya pengen jadi raja. Pangkat kan itu. Termasuk ulama pun juga demikian. Jadi ini memang mengerikan kalau sudah ini. Dan nanti akan muncul dari situ apa? kesombongan lagi kembali kepada ummahatul amradil kulubi am amradil qulub induknya penyakit sombong dengki lihat dengki gara-gara dia tamak kepada dunia menjadikan orang dengki eh dengki dengki kepada seseorang nggak mau dia tidak boleh kaya lebih lebih kaya dari saya Kok bisa itu bagaimana sih? Lah kok adik saya lebih masyur dari saya? Saya tuh khalifahnya Abi. Lah kok adik saya yang lebih dikenal orang? Wah, kacau nih, nggak beres nih. Ada apa nih? Lu sama-sama ustadz nih, perang nih ada. Dan ini banyak, ini bukan bukan jahat kalau gitu. banyak kurang dok, eker-ekeran. Sama kakak adik bisa perang ada. Kemudian apalagi sama yang lain ada, jadi dunia ahli dunia berantem ada Orang yang kelihatannya ahli akhirat ternyata berantem. Urusannya adalah ini, kerakusan di dalam hati, tamak di dalam hati. Maka hal-hal demikian ini kalau tidak kita pelajari, jangan-jangan kita menjadi orang tamak. Termasuk di dalam banyak. Kayaknya kita harus membuat contoh. Di jabatan lihat. Gara-gara tamak dia korupsi. Gara-gara korupsi di kalangan jabatan. Di kalangan dunia medis ini cerita sebagian dokter yang soleh cerita. Oh iya ada yang bohong, tidak seharusnya beli resep, beli resep. Nggak seharusnya operasi, opera ada. Jadi macam-macam. Yang jualan di pasar pun harus bohong timbangan. Jadi ini lapangannya luas. Makanya semuanya itu nggak usah lihat orang lain. Profesiku apa sih? Gitu saja sudah selesai. Saya itu sebagai apa? Jadi mungkin ini kerakusan kepada dunia itu merusak setiap orang. Sampai kekuatan merusaknya lebih dasar daripada dua serigala lapar yang dilepas tadi. Jadi nggak usah tengok-tengok ke sana kemari. Siapa Anda? Kalau Anda seorang bisnismen, aduh, anda seorang profesional, Anda seorang pakar ahli medis, Anda seorang ustadz, pikir sudahlah. Gak usah nengok orang lain ngoreksi. Wah, ini koruptor. Di pondok pun ada korupsi, sumbangan untuk pesantren jadi anteng istrinya juga korupsi loh ya. Jadi jangan jangan pandai kita nengok orang lain. Sudahlah selesai. Kita mau belajar untuk diri sendiri sekarang ini. Saya loh, saya, saya tidak ngurus yang lain dulu. Saya ini akunya apa? Kenapa kok aku masih ngedengki sama orang? Kenapa aku sudah tahu kebatilan kok masih saya ikuti itu? Kenapa kok saya ikut grup yang nggak bener, Pertemuan yang nggak bener, perkumpulan yang nggak bener? Kemana saya ikut ini? Harus. Jadi nggak usah nengok orang lain ini, kita belajar. Kan namanya tafakur, tafakur untuk diri sendiri. Yang menjadi masalah ini adalah kita itu pandai lihat orang. Iya betul tuh kata Buya. Ini orang kaya rebutan waris. Itu Ustad seneng dunia. Loh, memangnya ente bukan manusia? Ya nggak perlu lagi tafakur untuk diri ente sendiri. Jadi tafakur ini bukan untuk orang lain, hati-hati. Jangan menilai orang lain, itu musibah. Ha. Ustaz, umat Allah ribuan orang, masya Allah. Kalau berdiri tolak al batru alaina. Ah, ini penyakit. Iya, ndak ada orang dikinin kayak saya ini. Oh. Ini mulai sakit rusak hatinya. Lah itu kalau ada orang lain muncul nanti marah. Kok bisa orang kemarin sore? Apaan ya? Ya orang lokal ini no Hadramut misalnya saya ini saya Ahqaf misalnya. <laughs> Ngerendahin sudah mulai itu, oh, macam-macam sudah. Semoga Allah menjaga. Ini contoh. Kalau minat contoh diri sendiri aja dulu. Kalau contoh orang lain nanti bermasalah ya. Jadi semuanya koreksi diri sendiri. Jangan sampai kita masuk bab tamak rakus ini ya. Ketahuilah mengerikan, mengerikan. Niat ya. Jadi insya Allah semua yang ada di tempat ini semuanya ikrar niat. Kalau jadikan oleh Allah orang kaya, ingat kekayaanmu adalah mazru'atul akhirat untuk akhirat. Jangan ragu-ragu untuk infak, sedekah menggunakan hartamu. Kalau ada, Buya, kami berharap bahwasanya di sini ada alumni di sini yang jadi presiden tahun mendatang. Alumni di sini agar jadi bupati, ada jadi presiden, ada pengusaha kaya, dengar insya Allah. Allah kabul insya Allah, amin. Ahli etikaf jadi presiden, dahsyat. Punya kisah pernah etikaf jadi presiden. Jadi bupati keluar dari sini orang-orang semacam itu. Allah. Dan dia akan menjadi pejuangnya Rasulullah SAW. Niat yang benar. Carilah pangkat, nggak apa-apa kalau engkau bakat cari pangkat. Kita pengen bupati yang kenal Allah, wali kota yang kenal Allah, presiden yang kenal Allah, lihat pengusaha yang kenal Allah. Kita butuh yang demikian itu. Kemudian nanti kekuatan ini akan bergabung berjayalah Islam Berjayalah agama Nabi Muhammad SAW dan kita pejuangnya. Maka kita insya Allah akan bersama payungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah ya koreksi diri sendiri. Awas awas jangan koreksi orang lain. Tuh tuh tuh tuh musibah ilmu untuk dirinya untuk koreksi orang. Nah. Ya, baik ini saja semoga Allah berikan kepada kita rasa puas, syukur, kona'ah diberi oleh Allah rizki kita bersyukur kepada Allah dijauhkan daripada tamak yang akan menjadikan agama kita rusak, dijauhkan dari rakus. Dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, semoga menjadi sebab kita semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa selalu mendoakan siapapun yang ada di kiri kanan kita, semoga dijauhkan dari bermacam-macam penyakit hati. Mari kita sekarang melakukan salat tasbih dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian nanti dilanjutkan ada qiyamul lail ya. Qiyamul lail itu salat apa saja ya. Barangkali yang belum terawih, terawih nanti bisa disambung atau yang pengen sholat malam intinya lakukan ibadah kalau bisa jangan pulang yang ada hajat saja pulang teman kami harus nyambung di waru sana jadi jadi lanjutkan dan niat iktikaf kemudian uh, amalan-amalan saja kemarin ada yang bertanya ya uh, pertama niat qiyamul itu sholat sunat dua rakaat saja karena Allah selesai kemudian ada yang bertanya tentang tasbih mungkin baru diulang lagi ya sholat tasbih ya seperti ngikut saja Aku niat sholat tasbih karena Allah. Itu hadis sahih diriwayatkan tentang sholat tasbih. Hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah untuk paman beliau Sayyidina Abbas. Kalau engkau melakukan tasbih ini akan diampuni dosamu yang dulu dan akan datang. Dengan cara melakukan sholat empat rakaat dengan 300 tasbih. Dibagi-bagi tadi tasbihnya. Bacaan subhanallah alhamdulillah waladzawar dibagi sampai 300 sesuai dengan ikuti imam. Ya, sebelum baca Fatihah boleh atau setelah Fatihah boleh. Ada sebagian memulai dari setelah Fatihah. Cuman yang sebelum Fatihah diganti sebelum berdiri. Boleh, jadi ada dua cara. Cuman yang cara yang di sini yang kami hadirkan yang tidak gampang lupa. Ada lagi cara setelah takbiratul ihram baca doa istitah langsung Fatihah, nggak pakai tasbih. Tapi nanti tasbihnya diundur sebelum berdiri, setelah sujud yang kedua, sebelum berdiri tasbih lagi. Itu boleh juga. Dan di siang hari boleh, setiap hari boleh, Paling tidak seminggu sekali, paling tidak setahun sekali. Kalau tidak ya pokoknya jangan mati kecuali sudah sholat tasbih. Begitu mulianya sholat tas, tasbih. Kemudian ada dikir-dikir, tolonglah harus punya dikir rutin ya. Seperti rotibul haddad, irit latifnya Imam Haddad. Men, kita kumpulkan dikir ringan. nggak usah banyak-banyak, ringan tapi istiqomah. al Fatih itu diambil dari ijazah-ijazah yang diambil dari guru-guru mulia. Yaitu hanya dikir ringan. al Fatih, ada salawat, ada istighfar dan seterusnya. Yang penting kita setiap hari harus punya rutinan. Jadi zikir yang rutin, rutin, rutin bukan segebok setahun sekali bacanya. Wiridnya tebel, dua jam bacanya, setahun sekali. Enggak <laughs> begitu. Jadi rutin ya, dibaca yang rutin istiqomah. Dan kemudian jangan lupa ya, di siang harinya para bapak ibu yang bekerja di dimanapun berada, jadikanlah tempat kerja kita adalah tempat iktikaf. Maksudnya tempat mengadu kepada Allah, tempat zikir. Kadang ada orang yang tidak mendapatkan taufik, duduk di kantor dua jam ya bengong, tapi kalau orang mendapatkan taufik, karunia dari Allah, kemurahan, dia bisa berzikir, baca solawat. Mungkin tidak bisa membaca Al-Quran karena mungkin tidak punya wudhu atau sebagainya. Tapi lidah hendaknya berzikir. Ini bulan Ramadan, bulan mulia. Dan semoga malam ini adalah malam yang mempertemukan hati, hati kita saling cinta karena Allah. Hati kita tidak tamak kepada dunia. Hati kita akan menjadi hati yang kona'ah, bersyukur kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير اللهم يا Allah yang menyaksikan kami Allah ampuni dosa kami ya Allah di malam yang kau janjikan kau akan mengampuni hamba-hambamu ya Allah maka ampuni kami di malam ini ya Allah dosa kami ya Allah yang sangat banyak dosa masa salah lu kami ya Allah yang engkau maha tahu ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami dahulu pernah meninggalkan solat atau puasa Ramadannya pun dibarengi dengan maksiat, kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah dan dosa-dosa yang saat ini masih kami lakukan hentikan dengan kasih sayangmu ya Allah. Ampuni kami Allah di bulan mulia ini dan berikan kepada kami kesadaran bahwa kemaksiatan adalah kemaksiatan. Kami sering mengentengkan dosa ya Allah. Kami sering tidak lu tidak sadar ya Allah. Kami sering ya Allah melakukan dosa-dosa padahal kami mengerti kalau itu dosa ya Allah. Maka ampuni kami, ampuni dosa kami ya Allah dan kami mohon ya Allah perbaikilah akhlak kami Allah dan kami mohon bersihkan hati kami dari bermacam-macam penyakitnya Hmm. Bersihkan hati kami dari sombong ya Allah yang menghantarkan ke nerakamu ya Allah yang menyebab ya Allah kesombongan yang menghantarkan ke ya Allah. Jauhkan kami dari sombong ya Allah. Jangan sampai kami sombong karena karuniamu ya Allah. Jangan sampai ada di antara kami sombong dengan hartanya, sombong dengan pangkatnya, sombong dengan ilmunya ya Allah. Kami ingin kau jauhkan kami dari kesombongan ya Allah. Bersihkan hati kami dan jadikan kami hamba-hamba yang tawaduk khusyuk patuh kepadamu ya Allah dan kami mohon jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami, dari dendam kepada sesama kami. Jauhkan kami ya Allah dari penyakit yang menghabiskan amal baik ya Allah. Kami takut jika amal yang kami lakukan habis karena kedengkian kami. Maka kami mohon jauhkan kami dari dengki ya Allah. Maka kami mohon jika ada di antara saudara kami, sahabat kami atau tetangga kami yang berhasil ya Allah. Kemudian kami mendengki, kami mohon tambahlah keberhasilannya ya Allah. Dengan ya Allah dengan keberhasilan keberhasilan yang menjadi sebab keridoanmu di akhirat nanti Allah. Tambahlah keberhasilan mereka ya Allah dan jauhkan hilangkan kedengkian kami. Dan jika ada orang yang mendengki kami karena keberhasilan kami, kami mohon berikan kepada hamba tersebut seperti yang Kau berikan kepada kami ya Allah sehingga akan hilang kedengkian mereka kepada kami dan kami mohon jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah jika ada orang berbuat zalim kepada kami ya, ya Allah jika ada orang menganiaya menganiaya kami, jika ada orang menfitnah kami, jika ada orang menggunjing kami, jika ada orang mengambil hak kami, kami mohon ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Kami ingin mereka mulia ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka semua ya Allah, ya Allah dan beri ya Allah dan ya Allah jangan sampai kau timpakan musibah kepada mereka yang telah berbuat zalim kepada kami. Kami tidak ingin ya Allah, ya Allah dan jauhkan kami dari dendam kepada kepada sesama kami ya Allah. Ya Allah, di hadapan kami dunia ya Allah. Jangan sampai dunia menipu kami ya Allah. Jangan sampai dunia menghalangi kami untuk sampai kepadamu. Akan tapi kami mohon ya Allah jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami. Maka jauhkan kami dari tamak kepada dunia dan tamak kepada pangkat. Maka kami mohon dunia yang kau berikan kepada kami jangan dunia yang menipu. Pangkat yang kau berikan kepada kami jangan pangkat yang menjerumuskan. Kami ingin masuk surga dengan dunia ini ya Allah. Kami ingin menjadikan karunia karunia ini kendaraan menuju keridhaanmu ya Allah. Maka siapapun yang ada di tempat ini ya Allah, jika mereka berjabat jadikan mereka berjabat ahli surga ya Allah. Jika mereka orang kaya, orang kaya ahli surga ya Allah yang bisa menggunakan pangkat dunianya dan hartanya untuk kemuliaan di akhirat nanti ya Allah. Ya <coughs> Ya Allah engkau maha tahu ya Allah negeri ini ya Allah negeri ini ya Allah negeri ini ya Allah kami mohon jangan sampai negeri ini menjadi ya Allah ajang berebut yang namanya pangkat, berebut dunia ya Allah. Kami mohon pilihkan kepada kami pemimpin yang baik ya Allah, pemimpin yang koridai ya Allah, pemimpin yang menjadi sebab bangsa ini mulia, umat ini mulia. Ya Allah, kami mohon mohon ya Allah dekatkan kepada kami pemimpin yang koridai dan jauhkan kami dari pemimpin yang menjerumuskan ya Allah, jauhkan dari kehidupan bangsa ini ya Allah. Pemimpin yang tidak baik ya Allah, pemimpin yang tidak baik, pemimpin yang tidak memihak kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad pemimpin yang tidak mendukung dakwah kekasihmu Nabi Muhammad jauhkan dari kehidupan bangsa ini Allah sungguh kau maha kuasa dan ya Allah dan berikan kepada kami imam pemimpin yang kau ridai yang kau cintai ya Allah yang rindu kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat dan kami mohon ya Allah ya Allah ya Allah Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara urusan warisan karena ketamaan ya Allah Jangan sampai kami ya Allah memutus persaudaraan gara-gara rebutan waris ya Allah. Yang saat ini banyak terjadi kakak adik bermusuhan rebutan pangkat orang tuanya, rebutan waris orang tuanya dan kami mohon ya Allah jauhkan kami durhaka durhaka kepada orang tua kami ya Allah kami ya Allah orang tua kami yang wajah mereka sudah mulai keriput mata kabur rambut putih jalan tertatih-tatih kadang-kadang kami masih membentak mereka maka kami mohon di malam-malam mulia ini jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti pada orang tua kami dengan sesungguhnya pengabdian yang sesungguhnya pengorbanan yang sesungguhnya maka kami ya Allah kami mohon mohon ya Allah jauhkan lidah ya Allah jauhkan kami ya Allah dari zina yang hina dan kau hinakan Jauhkan kami dari zina yang busuk hina dan kau hinakan Jauhkan kami dan keturunan kami dari zina yang busuk dan kau hinakan Dan kami mohon jika ada di antara kami hambamu yang pernah terjerumus dalam kemaksiatan Terjerumus dalam zina Kami mohon ampuni mereka ya Allah Ampuni mereka dan berikan kesadaran kepada mereka ya Allah Jangan kau hukum kelak di akhirat Dan kami mohon ya Allah Jauhkan kami dari membicarakan kejelekan orang lain ya Allah Ya Allah yang yang merubah dosa sang amat besar dosa tersembunyi yang amat besar menghabiskan pahala kami jauhkan kami dari menggunjing sesama kami ya Allah menggunjing sesama kami ya Allah membicarakan kejelekan orang lain jauhkan lidah kami dari itu semua ya Allah dan kami mohon mohon semua yang mendengar suara ini baik yang di dalam masjid ini ya Allah atau yang ada di luar sana yang jualan yang nunggu yang nongkrong di pinggir jalan ya Allah mereka adalah hamba-hamba kekasihmu Nabi Muhammad maka kami mohon lidah gerakkan lidah mereka untuk berzikir kepadamu pikir mereka untuk merenungi karuniamu ya Allah dan jauhkan mereka dari kemaksiatan jika ada di antara yang hadir atau yang ada di luar sana hambamu yang sering meninggalkan solat kami mohon berikan kesadaran dan jadikan ahli solat ya Allah Jadikan mereka ahli salat. Sungguh kami tidak rela jika ada salah satu dari mereka masuk neraka ya Allah. Jadikan mereka ahli salat rindu kepada salat mumpung mereka sudah dekat kepada masjid ya Allah. Kami tidak rela kalau mereka masuk neraka dan jauhkan mereka dari ya Allah dari yang haram. Jauhkan mata mereka dari yang haram ya Allah. Semua ya Allah yang saat ini mendengar suara ini, muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Yang sempit rezeki mereka lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka dalam membayar hutang-hutang mereka ya Allah. Dan kami mohon, mohon ya Allah warga kaum muslimin di Palestina berikan pertolongan kepada mereka. Warga Palestina ya Allah berikan pertolongan ya Allah. Selesaikan urung mereka musuh-musuh yang merayap musuhi kaum Palestina ya Allah kaum muslimin Palestina. dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan berikan kepada kami keistiqomahan ya Allah istiqomah dalam ibadah ya Allah puji syukur ya Allah nikmat kami ibadah malam ini dan jadikan ini kebiasaan kebiasaan kami setiap saat beribadah kepadamu ya Allah dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah mati dalam keadaan iman iman iman dan kami mohon ya Allah saat kau hendak mencabut nyawa kami kami ingin saat itu hati dan lidah kami kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين